Akhwani fi din, azakumullah. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pembahasan kita masih poin yang ke-82. Pada pekan yang lalu kita bahas poin yang ke-82 ya berkaitan dengan dakwah dan sudah saya jelaskan tentang definisi dakwah. Dakwah menjelaskan kepada umat ini tentang arkanul Islam, tentang arkanul iman, tentang masalah tauhid, tentang masalah akidah. Itu yang paling mendasar yang dijelaskan oleh seorang dai. Dan di awal-awal buku ini dari poin yang pertama dan juga dalam mukadimahnya sampai poin yang ke-80 menjelaskan tentang berbagai macam masalah yang berkaitan dengan akidah, dengan tauhid dan juga lawannya tentang syirik. Membahas juga tentang sunnah dan juga lawan daripada sunnah yaitu bid'ah dan yang lainnya dibahas dalam buku ini. Setelah diketahui yang demikian, setelah dipelajari, maka dia harus berdakwah. Dan dakwah harus mulai dengan bekal ilmu syar'i. Jadi orang nggak mungkin dia bisa berdakwah tanpa ilmu. Dan ayatnya sudah kita bahas surah Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah inilah jalanku aku dan orang-orang mengikuti mengikuti aku mengajak kalian kepada Allah dengan yakin. masuci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Ini sudah kita bahas tentang wajibnya seorang dai harus berilmu. Dan metode ilmiah ini dibangun di atas tiga dengan dasar ayat ini. Yang pertama yaitu al-ilmu. Yang kedua dakwah menuju al-haq, mengajak manusia kepada kebenaran. Yang ketiga, teguh dan istiqamah di atas kebenaran. Itu di halaman 619 dari buku Syarah Akidah Al-Sunnah Wal Jamaah. Sekarang kita akan bahas ayat dalam surah Al-Fatih di ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq" ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bil huda dengan membawa petunjuk, wadinil haq dan membawa kebenaran yaitu agama yang hak liyudhhirahu ala dini kulli agar Allah menampakkan agama ini atau agar dimenangkan agama ini terhadap semua agama wa kafa billahi syahida dan cukuplah Allah sebagai saksi di sini disebutkan bahwa Nabi Muhammad saw diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-huda wa haq yang dimaksud dengan al-huda yaitu al-ilmu nafi. Yang dimaksud dengan al-huda yaitu al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang dimaksud dengan dinul haq, agama yang benar yaitu amal saleh. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam <clears throat> dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan menjelaskan tentang nama-nama Allah sifat-sifatnya perbuatan-perbuatannya hukum-hukum dan berita yang datang darinya, memerintahkan semua yang bermanfaat untuk hati, ruh, dan jasad. Beliau SAW memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintainya, berakhlak dengan akhlak yang mulia, beramal soleh, beradab dengan adab yang bermanfaat. Beliau SAW melarang perbuatan syirik, perilaku dan akhlak yang buruk, yang berbahaya untuk hati, badan, dunia dan akhirat. Ini dijelaskan oleh Syekh Asad dalam kitabnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Saya akan jelaskan tentang apa yang beliau sampaikan ini. Disebutkan di sini bahwa Nabi SAW diutus oleh Allah dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Makanya setiap dai, setiap ustadz, setiap ulama yang mereka berdakwah, mereka harus jelaskan tentang agama Islam ini yang hak. Bahwa satu-satunya agama yang hak adalah agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Ini harus ditegaskan kepada umat supaya mereka faham. karena Allah menurunkan agama ini yang dibawa oleh para ambia war rusul yaitu agama Islam agar semua manusia masuk ke dalam agama ini. Dan selain Islam gak akan diterima oleh Allah Taala. Dengan dasar surah Ali Imran Allah berfirman inna dina Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di Allah agama Islam. Jika Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 85, "Wa may yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam gak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi agama, jadi agama Islam agama yang hak. Agama yang dapat membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, yang membawa kepada keselamatan, yang membawa kepada keredoan Allah, yang membawa manusia ke sorga. Dengan agama Islam ini, manusia akan masuk ke dalam sorga. Tanpa Islam tidak akan masuk ke surga. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an di Mekah itu, dia banyak berbuat kebaikan. Memberikan makan kepada orang-orang yang susah, menolong orang, membantu anak-anak yatim. Apakah bermanfaat? Kata Nabi SAW tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat, dia belum masuk dalam agama Islam. Jadi orang kafir yang berbuat kebaikan apa saja, kebaikan itu dibalas di dunia, tapi di akhirat dia menjadi debu yang berterbangan, nggak dapat apa-apa. Maka yang membawa manusia masuk ke dalam agama, eh, yang membawa manusia masuk ke dalam sorga, ya agama Islam ini. Makanya ketika dia tidak masuk dalam agama Islam, kekal dalam neraka selama-lamanya. Seperti pamannya Nabi Abu Talib Nabi sudah dakwahkan untuk masuk dalam agama Islam, tapi dia tidak mau masuk dalam agama Islam. Tetap dalam kekafiran. Maka dia kekal dalam mereka selama-lamanya. Dan Nabi mohon kepada Allah agar diringankan siksanya, dibakar kakinya, otaknya mendidih selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Makanya kita harus jelaskan tentang agama Islam ini agama yang hak. Kemudian yang juga harus dijelaskan kepada umat ini yaitu tentang ilmu yang bermanfaat. Seorang muslim dan seorang muslimah wajib menuntut ilmu syar'i dengan dasar hadis Nabi SAW talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Kalau disebut ke muslim, termasuk muslimah. Dan ilmu yang bermanfaat ini yang kita minta setiap hari, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amal mutaqabbala. Itu yang tiap hari kita minta. Sesudah selesai salat subuh, kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Ilmu yang bermanfaat ini ilmu yang datang dari Rasulullah SAW. Ilmu yang bermanfaat yaitu yang datang dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Itu ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat ini mesti membuahkan rasa takut. Yang harus diingat bahwa ketika kita nuntut ilmu ini harus membuahkan rasa takut kepada Allah, kecintaan kepada Allah, mengharap kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu membuahkan kita mengamalkan apa-apa yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh para ulama salaf di antaranya Imam Ahmad bin Hambal al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu takut kepada Allah. Jadi seorang dai harus punya bekal ilmu. Dan ilmu ini bagaimana ditakut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Allah berfirman di dalam surah Fatir, tentang para ulama di ayat 28 innama yakhsyallaha min ibadihil ulama sesungguhnya yang takut kepada Allah itu para ulama dia betul-betul takut kepada Allah makanya dia wajib untuk menjelaskan kepada umat ini kebenaran enggak boleh disembunyikan wajib menjelaskan kepada umat kebenaran dan enggak boleh dia disembunyikan yang pertama kali dia harus jelaskan tentang tauhid kepada umat ini dan harus jelaskan tentang syirik jelaskan tentang sunnah jelaskan tentang bid'ah jelaskan tentang bagaimana taat kepada Allah dan jelaskan juga bagaimana perbuatan dosa dan maksiat dan akibatnya perbuatan dosa dan maksiat harus jelaskan. nggak boleh dibiarkan. Jadi ilmu yang bermanfaat itu yang dapat mendekatkan manusia kepada Allah dan menolong dia untuk mencapai keredoannya. Itu ilmu yang bermanfaat. Dikatakan oleh Imam Ibn Hazm di dalam kitabnya yaitu Al-Akhlaq was Siyar. Kata beliau, اجل العلوم ما قربك من خالقك تعالى وما اعانك على الوصول الى رضاه قال الامام ابن حزم رحمه الله اجل العلوم ما قربك من خالقك تعالى وما اعانك على الوصول الى رضاه قال ابن حزم رحمه الله ilmu yang paling mulia yang kita tuntut yang kita cari yang kita pelajari yaitu ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Ilmu yang paling bermanfaat itu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Kepada Allah taala dan dapat menolong kita untuk sampai kepada keridhaan Allah. Jadi kata Ibnu Azam, ilmu yang bermanfaat apa yang mendekatkan engkau kepada pencipta engkau yaitu Allah Subhanahu wa taala dan dapat melongkau untuk sampai kepada keridhaan Allah. Ini ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua masalah al-huda wadil haq. Agama yang hak. Kalau kita sudah menuntut ilmu syar'i, ya kita harus mengamalkan ilmu ini. Karena ilmu ini untuk diamalkan, bukan untuk koleksi ilmu. Diamalkan. Maka seorang dai dia menjadi contoh seperti yang sudah saya sebutkan di surah Fusilat ayat 33 di halaman 618 wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin dan tidak ada yang lebih baik perkataan yang melainkan orang yang menyeru manusia ke jalan Allah, mengajak manusia ke jalan Allah dan dia mengerjakan amal soleh. Jadi seorang dai ini dia di samping dia berdakwah, dia juga melakukan amal soleh. Dan dia berkata, kami orang-orang Islam. Jadi ilmu yang bermanfaat dalam masalah. Dan Ini dilakukan Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya. Mengajarkan ilmu ini dan Nabi mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril terus diberikan wahyu sampai akhir hayatnya. Kemudian Nabi terus melakukan amal soleh sampai akhir hayatnya. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah kata beliau Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Jadi Nabi menjelaskan kepada umat ini yang mana yang benar, yang mana yang batil. Harus kita jelaskan. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Enggak boleh disembunyikan. Jelaskan kepada umat ini yang hak itu hak, yang batil itu batil. Terutama berkaitan tentang tauhid. Jelaskan kepada umat yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik. Jelaskan kepada umat. Itu yang paling asas, yang paling mendasar. Bagaimana umat beribadah kepada Allah dengan benar, karena Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Jelaskan kepada, kepada umat ini bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar. Dan nggak ada arti ibadah yang benar kecuali tauhid. Artinya nggak mungkin dia beribadah kepada Allah dengan benar kecuali dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah dengan tauhid yang benar. Dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Kemudian menjelaskan tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Kita jelaskan tentang nama-nama Allah SWT. Walillahil asma'ul husna fad'u biha. Bagi Allah semua nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Bahwa Allah mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi dan juga perbuatan-perbuatan yang Allah berbuat menurut apa yang Allah kehendaki. Dan semua perbuatan Allah ini adalah adil. Kemudian hukum-hukumnya. Juga demikian hukum-hukumnya, semua berita yang datang Allah itu benar dan semua hukumnya itu juga adil dan berita yang datang darinya nggak boleh kita tolak. Kita wajib membenarkan semuanya apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan disabdakan oleh Rasulullah SAW, kita wajib membenarkan. Nggak boleh kita mengingkari. Kemudian memerintahkan semua yang bermanfaat untuk hati dan ruh dan jasad. Arti Nabi SAW ketika berdakwah menjelaskan kepada umat tentang Al-Quran, tentang sunnah ini yang bermanfaat buat hati, roh, dan jasad. Yang pertama kali kalau kita mau bahas tentang tauhid, karena tauhid ini bermanfaat buat hati, bermanfaat buat ruh, bermanfaat buat jasad. Makanya orang yang hatinya bertauhid kepada Allah, yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, yang dia meyakini bahwa Allah satu-satunya ilah yang wajib diibadahi, maka dia adalah orang yang paling bahagia. Hatinya hidup. Al-Imam Nuqayyim membagi hati itu menjadi tiga. Hati yang sehat, yaitu hati yang hidup. Yang kedua hati yang mati. Yang ketiga hati yang sakit. Hati yang hidup ini, yaitu hati yang berisi dengan tauhid kepada Allah SWT. Yang memahami tentang Quran dan Sunnah. Dan dia mengamalkannya Sebab di antara tugas dakwah Nabi Muhammad SAW membersihkan hati. Ketika Allah menyebutkan tentang nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada umat Islam ini, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karunia yang paling besar, nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada umat Islam diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan tugasnya Nabi membersihkan hati manusia. Allah berfirman, "Laqad manallahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah sebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 164 Kita melihat bahwa Allah SWT mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugasnya membersihkan hati manusia dan diutus Nabi merupakan nikmat yang paling besar Allah berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin." Sungguh Allah memberikan karunia yang sangat besar kepada kaum mukminin. Id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka, dari jenis manusia. Yatlu 'alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim dan membersihkan hati mereka. Ya, tugas dakwah ini membersihkan hati manusia diantaranya. Di samping mengajarkan Quran dan Sunnah, membersihkan hati manusia. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah dan mengajarkan kepada mereka alkitab yaitu Al-Qur'an wal hikmah yaitu as-sunnah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin dan sesungguhnya mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah yang pertama membersihkan hati manusia kemudian yang kedua mengajarkan Al-Qur'an yang ketiga mengajarkan sunnah jadi harus diperhatikan bahwa seorang dai di samping dia mendakwakan kebenaran kepada umat ini, maka dia harus berusaha bagaimana membersihkan hati manusia. Tentunya juga dia harus membersihkan hati dia. Dibersihkan hati manusia dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Dari riak, dari kesombongan, dari syirik. Kemudian juga dari ingin atau senang untuk dipuji dan disanjung oleh manusia, tamak kepada dunia, ingin menjadi apa? ingin jadi berkuasa atau yang lainnya atau sifat-sifat yang lain, sifat bakhil, sifat penakut, sifat yang lainnya yang ada dalam hati manusia. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus untuk membersihkan ini. Makanya kita harus berusaha dalam kita mengaji, nuntut ilmu ini, kita harus membersihkan hati kita. Dan juga jangan tinggal berdoa kepada Allah. Antum hafalkan doa yang Nabi berlindung kepada Allah dari semua sifat yang jelek. Dan minta kepada Allah agar dibersihkan hatinya. Dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk. Antum hafalkan doa itu ada dalam buku doa dan wirid. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adabil qabr.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 Ini dihafalkan nanti. Ini Nabi berlindung pada Allah dari aku berlindung pada Engkau ya Allah dari sifat lemah, dari sifat malas, dari sifat pengecut, dari sifat bakhil, dari umur pikun, dan dari adab kubur. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya.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 Untuk menghafalkan hadis ini sahih riwayat Muslim dan Nasai. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada umat semua yang bermanfaat buat hati, buat ruh, dan buat jasad Makanya ketika kita mengaji untuk ilmu dan juga berdakwah, kita harus selalu membersihkan hati kita. Dan semua sifat apakah itu sifat sombong, sifat angkuh, sifat ria, sifat ingin dipuji oleh manusia, sifat tamak, sifat ingin mengharapkan dunia atau yang lainnya, nggak boleh. Bersihkan hati kita. Beliau SAW memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah di dalam dakwah ini mengajak manusia untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, bukan karena manusia, tapi karena Allah. Mencintai Allah. Kita harus beribadah bagaimana kita mencintai Allah SWT. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa rukun ibadah itu ada tiga rukun ibadah. Yang pertama kecintaan kepada Allah al-mahabbah. Yang kedua al khawf Yang ketiga al raja rukun dari ibadah itu tiga. Yang pertama al-mahabbah, yaitu kecintaan. Yang kedua al-khawf, takut kepada Allah. Yang ketiga ar-raja, yaitu mengharap kepada Allah. Adapun syarat ibadah dua, yaitu ikhlas dan ittiba. Syarat ibadah dua, ikhlas dan ittiba. Syarat dalam ibadah kepada Allah dua, ikhlas dan ittiba. Adapun rukun ibadah tiga, yaitu kecintaan, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah dan juga mengharap kepada Allah. Kemudian Nabi juga SAW mengajarkan kepada manusia akhlak yang mulia. Di dalam dakwah diajarkan akhlak, diajarkan adab. Ini penting. Bagaimana akhlak kepada Allah SWT. Akhlak kepada Rasulullah SAW. Akhlak kepada para sahabat. Akhlak kepada ulama ahlu sunnah. Akhlak kepada orang tua. akhlak kepada keluarga, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada masyarakat, akhlak juga kepada bergaul kita dengan orang kafir, itu juga ada adabnya. Bagaimana akhlak menurut syariat Islam itu? Begitu juga kepada yang lainnya, kepada binatang dan yang lainnya. Itu diajarkan adabnya semuanya dalam Islam. Lengkap agama Islam ini, sempurna semua agama Islam. Semua diajarkan Adab ini penting, akhlak ini penting. Sebab nggak ada yang paling besar timbangannya di hari kiamat setelah tauhid kepada Allah melainkan akhlak yang mulia. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Ma syai'un athqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan wa inna Allah la yubghidul fahsyal badhi." Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya dari kiamat melainkan akhlak yang mulia. Nggak ada sesuatu yang paling berat timbangannya dari kiamat, arti timbangan kebaikan, melainkan akhlak yang mulia. Dan sungguhnya Allah membenci orang yang fahish dan bezi, orang yang keji, orang yang kotor mulutnya. Itu nggak disenangi oleh Allah Taala. Allah benci kepada mereka. Orang yang berkata keji dan juga orang yang mulutnya kotor. Jadi akhlak yang mulia ini ini harus diajarkan terus, adabnya harus diajarkan. Pertama, para penuntut ilmu syar'i ini harus punya adab. Begitu juga para dai-nya beradab dengan adab yang mulia. Adab talibul ilm dan itu dibahas oleh para ulama tentang adab-adab talibul ilm dalam kitab-kitab mereka. Dibahas sejak zaman dahulu sudah dibahas ini tentang adab talibul ilm dan antum harus baca itu. Bagaimana adab dan akhlak penuntut ilmu. Kemudian Nabi juga mengajarkan amal yang saleh. Dan ini tentang akhlak yang mulia. Allah menyebutkan dalam Al-Quran pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad SAW berada di, atas akhlak yang mulia. Dipuji. Bahkan Nabi SAW dalam berdakwah mengatakan bu'ithu tuli utamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Makanya penting dalam dalam kita menuntut ilmu, dalam kita mengaji, dalam berdakwah, ini harus diingatkan tentang masalah akhlak. Karena banyak orang juga ketika dia menuntut ilmu nggak punya akhlak. Dia sebagai dai juga kadang-kadang nggak punya adab, maka harus diajarkan, diajarkan. Dan harus baca kita kita para ulama yang menjelaskan tentang adab. Anda bisa baca juga bukunya Ibnu Jamaah ya tentang <clears throat> tazkiratul sami itu yang menjelaskan tentang adab talibul ilm dan juga tentang adab guru dalam mengajar. Begitu juga buku-buku yang lain banyak sekali. Syekh Bakar Abu Zaid juga menulis kitab Hilyah Talibul Ilm. Hilyah Talibul Ilm. Tentang hiasan penuntut ilmu itu. Ada penuntut ilmu. Kemudian juga Nabi SAW diutus Allah untuk menganjurkan manusia melakukan amal-amal saleh, beradab dengan adab yang bermanfaat. Karena tujuan dari kita menuntut ilmu ini untuk beramal dan juga beradab dengan adab yang bermanfaat. Dan Nabi SAW juga melarang manusia dari perbuatan syirik. Ini harus kita contoh. Para dai ini harus terus mengingatkan manusia jangan sampai manusia jatuh dalam perbuatan syirik. Gak boleh disembunyikan. Yang jelas-jelas syirik harus jelaskan kepada umat. Orang minta ke kubur-kubur, orang ke dukun, pasang jimat, percaya pada hari sial, bulan sial. Ini syirik semuanya. Harus dijelaskan kepada umat. Nggak boleh disembunyikan. Dan ini harus ribuan kali dijelaskan kepada umat tentang kesyirikan yang masih ada di masyarakat. Yang mereka masih meminta atau beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Ini syirik. Syirik itu menghapuskan amal mereka. Kesian umat ini. Kalau para dai nggak menjelaskan kepada umat tentang tauhid dan syirik, kesian umat ini. Dan saya sudah sampaikan pada pekan yang lalu bahwa di antara ciri Nabi Muhammad SAW yang Allah sebut dalam Al-Quran bahwa bil mu'mini ra'ufur rahim. Beliau sangat kasih dan sayang kepada umatnya. Bentuk kasih dan sayang Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam ini, Nabi jelaskan yang mana tauhid, yang mana syirik, yang mana sunnah, yang mana bid'ah. Nabi jelaskan. Jelaskan. Nggak boleh disembunyikan. Itu bentuk kasih sayang. Kalau nggak dijelaskan tentang syirik dan bahaya kesyirikan, ya umat ini akan terus berbuat syirik sampai matinya. Kalau terus berbuat syirik sampai matinya meskipun dia sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, tapi dia berbuat syirik, akan dihapuskan amal-amalnya. Jangankan untuk kita, hatta Nabi Muhammad SAW. Allah firmankan dalam surah Az-Zumar di ayat 65, "Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa namil khasirin." Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, di surah Az-Zumar surah 39 ayat 65 lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la khasirin. Kalau engkau berbuat syirik akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Kalau syirik menghapuskan seluruh amal. Makanya harus diperhatikan, harus jelaskan kepada umat dan larang mereka dari berbuat syirik. Dan larang mereka juga dari perilaku dan akhlak yang buruk, yang berbahaya bagi hati, badan, dunia akhirat. Semua kesyirikan berbahaya semua kesyirikan merusak. Semua bid'ah juga demikian, berbahaya untuk hati, badan, dunia akhirat. Jadi yang berbahaya buat hati manusia yang pertama syirik. Yang kedua bid'ah, yang ketiga maksiat. Ini semuanya berbahaya. Maka yang bermanfaat buat hati apa? Yang bermanfaat buat hati tauhid. Yang bermanfaat buat hati yaitu sunnah, yang bermanfaat buat hati yaitu ketaatan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini bermanfaat buat hati yang berbahaya buat hati yaitu kesyirikan. Kemudian bid'ah, berbahaya buat hati. Dan juga yang ketiga adalah maksiat. Ini bisa anda melihat dalam bukunya Al-Imam Muqayyim dalam kitabnya Ada wadawa penyakit dan obatnya. Sekarang kita lanjutkan. Ini dakwanya Nabi Allah utus demikian. Jadi kita harus tahu Nabi diutus oleh Allah untuk menjelaskan tentang ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Makanya kalau umat Islam ini menuntut ilmu, semua umat Islam ilmu. Itu ilmu syar'i, Quran dan sunnah al-fahmi salaf. Dan mereka mengamalkan amal soleh umat Islam ini, maka Allah berikan kejayaan bagi umat Islam ini. Diangkat ini agama di atas seluruh agama. Dimenangkan oleh Allah di atas seluruh agama. Tapi sayangnya umat Islam tidak nuntut ilmu. Sedikit yang talabul ilmi. Nuntut ilmu sedikit. Yang kebanyakan gak nuntut ilmu. Paling yang nuntut ilmu cuma ratusan orang aja yang hadir di pengajian. Tapi yang jutaan nggak nuntut ilmu kaum muslimin. Umat Islam jutaan nggak nuntut ilmu. Begitu juga yang melakukan amal saleh cuma sedikit. Yang banyak tidak melakukan amal-amal saleh. Yang bertauhid kepada Allah juga sedikit, yang berbuat syirik banyak, jutaan yang berbuat syirik. Yang berbuat beda juga jutaan yang orang berbuat beda. Makanya Allah belum angkat agama ini di atas agama. Umat Islam nggak diberikan kejayaan karena apa? Mereka telah menyalahi sunnah-sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Kata Nabi SAW, وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi perintahku. Kata Rasulullah, dijadikan kehinaan bagi umat Islam ini dan kerendahan bagi umat Islam bagi orang-orang yang menyalahi perintahku. Perintah Nabi Muhammad SAW. Karena kebanyakan umat Islam menyalahi perintah Nabi Muhammad SAW. Sehingga diberikan kehinaan dan kerendahan. Kalau mereka ingin kembali lagi untuk jaya, ya mereka kembali ke agama. Dan hadis yang lain, dalam riwayat Abu Daud juga Nabi bersabda ketika menjelaskan tentang umat Islam ini sudah sibuk dengan dunia, sudah sibuk dengan riba dan segala macam. Nabi menyebutkan sallallahu alaikum dzullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Di akhir hadis itu disebutkan Allah akan memberikan kepada kalian kehinaan, menguasakan kepada kalian kehinaan sampaikan kembali kepada agama kalian. Jadi ya, orang kalau sudah berjual beli dengan riba, sudah sibuk dengan dunia, sudah tamak kepada dunia, maka Allah berikan kehinaan dan manusia meninggalkan jihad dari Nabi. Nabi menjelaskan bahwa mereka sudah meninggalkan idza tabayatum bil wa akhadtum adnal baqar wa raditum biz wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dzullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Kata Nabi apabila kalian sudah berjual beli dengan riba dan kalian sudah memegang buntut-buntut sapi sudah sibuk dengan dunia. Waraditu bizza dan kalian sudah mencintai tanaman. Wa tarakumul jihad. Ini semua berkaitan dengan kecintaan manusia pada dunia dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dzullan la yanzi'uhu hatta tarji'u yadnikum. Allah akan menguasakan kepada kalian kehinaan dan Allah nggak akan cabut sampai kalian kembali kepada agama, agama kalian. di awal-awal juga saya sebutkan ini. Artinya di awal-awal buku ini saya sebutkan tentang hadis itu. Allah akan memberikan kehinaan kepada umat Islam sampai mereka kembali kepada agama mereka. Jadi umat ini akan tetap dalam kehinaan sampai umat Islam ini kembali kepada agama Islam yang hak. Kalau mereka kembali kepada agama Islam yang hak, maka Allah SWT akan memberikan kemuliaan kepada umat Islam. Jadi ini harus diperhatikan bahwa umat Islam diberikan oleh Allah kehinaan sampai mereka kembali kepada agama mereka. Sekarang kita lanjutkan. Yang B, ahlu sunnah berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Manusia Ahlu sunnah berdakwah mengajak manusia ke Allah dengan hikmah. Ya harus kita paham dulu tentang hikmah. Jadi hikmah itu disebutkan dengan as-sunnah. Hikmah juga disebutkan dengan definisinya oleh para ulama. Ada beberapa definisi tentang makna al-hikmah. Di bawah saya sebutkan di footnote itu ada, tapi ada juga yang lebih lengkap dari itu. Di footnote ada penjelasan tentang makna hikmah. Hikmah itu kalau di buku ini disebutkan al isaba fil aqwali wal af'ali wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi. Hikmah itu, untuk melihat di halaman 620 di bawah. Hikmah itu al isaba fil aqwali wal af'ali wawad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi. Benar dalam berkata dan berbuat dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu tentang al-hikmah. dan juga yang menyebutkan tentang al-hikmah, makna al-hikmah. Sebab makna al-hikmah ini banyak ya. Kesimpulannya demikian. Kalau kita lihat tentang makna al-hikmah itu disebutkan oleh para ulama maknanya ada yang menyebutkan tentang makna al-hikmah itu al-adl keadilan maknanya ilmu maknanya kenabian maknanya Quran maknanya Injil dan yang lainnya makna dari al-hikmah beliau juga mengatakan al-hikmah isabatul haq bil ilmi wal wal aql benarnya artinya tepat dalam kebenaran dengan ilmu dan akal Tapi ada juga memberikan definisi seperti tadi, tapi lebih lengkap di sini al isabatu fil aqwali wal af'ali wal iradati wal i'tiqadi wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi. Jadi yang dikatakan al hikmah itu al isabatu fil aqwali wal af'ali wal iradati wal i'tiqadi wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi. Jadi kan al-hikmah itu yaitu benar dalam berkata, benar dalam berbuat, benar dalam keinginan, benar dalam keyakinan. Yang di sini nggak ada di buku ini nggak ada. Benar dalam perbuatan, eh, dalam benar dalam perkataan, benar dalam perbuatan, benar dalam keinginan, dalam niat. Niatnya harus benar. Benar juga dalam i'tiqad, dalam keyakinan. Dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu yang dikatakan dengan al-hikmah. Al-hikmah yang dibawakan oleh Syekh Said atau Syekh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qatan dalam kitabnya Al-Hikmah fi Da'wati ila Allah. Al-Hikmah dalam dakwah. Jadi hikmah kita harus lihat sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan sunnah, itu hikmah. Jadi banyak orang mengatakan kalau dakwah Memulai dengan tauhid tidak hikmah. Dari mana? Justru ini hikmah. Memulai dakwah dengan tauhid itu hikmah. Memulai dakwah menjelaskan kepada umat ini tentang pentingnya tauhid, manfaatnya tauhid dan bagaimana mereka beribadah kepada Allah dengan benar, itu hikmah. Justru tidak hikmah kalau dia menyampaikan dakwah yang lain selain dari tauhid. Itu tidak hikmah. Karena apa? Bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Bertentangan. Tidak hikmah. Meskipun orang katakan itu hikmah tapi tidak hikmah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadil millati yahsan. Inna rabbaka huwa 'alamu man dhalla 'an sabilihi wa huwa 'alamu bil muhtadin." Serulah manusia ke jalan Rabbmu, ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan debatlah atau bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan Allah lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Kita tugasnya sebagai dai mengajak dengan hikmah, artinya dengan dasar Quran dan Sunnah sesuai dengan contoh Nabi dalam dakwah itu dengan hikmah. Wal itu terhasanah dan nasihat yang baik. Wajadil billati asan dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi secara umum dakwah ini dengan hikmah. Kemudian yang kedua, nasihati umat ini dengan baik. Yang ketiga, kalau ada yang menentang, membantah, maka kita bantah mereka dengan cara yang lebih baik. Billatihi ahsan. Kemudian Allah sebutkan di sini, Inna rabbaka wa'alamu biman dhalla an sabilihi. Sesungguhnya Allah mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Wa wa'alamu mutadin. Allah mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Berarti dalam dakwah itu dari yang kita dakwakan kepada manusia, ada yang dapat petunjuk, ada yang sesat. Allah menyebutkan demikian. Seperti juga Allah sebutkan yang sudah kita bahas juga, Allah berfirman, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu wa yajtanibu Setelah itu ayatnya, "Faminhum man haqqat alaihi dhalalah Allah menyebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ya'budullaha wa yajtanibu taqut Wa minhum nadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalal Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Jadi Allah menyebutkan sungguh kami tahu seperti setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya akan mentauhidkan Allah, menjauhkan tauhid. Di antara mereka ada yang dapat petunjuk, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Maka dalam dakwah ini nggak mungkin kita semua orang dapat petunjuk nggak mungkin. Itu yang kita ingat dalam dakwah. Kita tetap berusaha berdakwah, menyampaikan tauhid kepada umat, menjelaskan tentang bahaya syirik, menjelaskan tentang sunnah, tentang bahaya beda, mengajak mereka kepada ketaatan, menjauhkan mereka dari maksiat. Jelaskan kepada umat. Adapun masalah hidayah, hidayah tangan siapa? Allah SWT. Di tangan Allah. Ada yang dapat petunjuk, ada yang tetap dalam kesesatan. Jadi jangan kita mempunyai berpikir, oh kita punya cara yang baru dalam dakwah supaya dapat tujuh. Ini sesat nantinya. Sampaikan aja tentang tauhid kepada umat. Jangan pakai cara-cara yang baru dengan dakwah itu yang menyimpang dari mana salaf. Enggak boleh. Dakwah sampaikan kepada umat tentang tauhid. Jelaskan konon yang asas tauhid. Bukan dakwah dengan yang sunat sunat dulu, bukan. Yang wajib, yang paling wajib apa? Dari semua yang wajib, yang paling wajib apa? Tauhid kepada Allah, itu jelaskan. Adapun orang dapat hidayah bukan urusan kita. Adapun orang itu sesat bukan urusan kita. Allah Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa yang Allah kendaki dan Allah memberikan petunjuk siapa yang Makanya teman lihat ketika berbicara tentang dakwah di dua ayat ini, ini pertama surah An-Nahl ini. Ya. Di ayat 25. Kemudian di An-Nahl juga di ayat 36 Allah sebutkan tentang apa? Setelah dakwah Allah sebutkan apa? Tentang petunjuk dan kesesatan. Perhatikan itu. Setelah kita mengajak orang, mendakwakan orang, setelah itu Allah sebutkan apa? Tentang petunjuk dan kesesatan. Perhatikan itu. Kadang-kadang kita merasa bahwa dengan dakwah kita orang dapat hidayah. Tidak, Allah yang memberikan hidayah. Tapi kita memang sebagai perantara menyampaikan dengan cara yang baik. Tapi yang memberikan hidayah ya Allah. Sebaik apapun dakwah kita kalau Allah nggak berikan petunjuk, bisa nggak orang itu? Tidak ya, nggak bisa. Orang yang paling baik dalam mendakwakan dakwah Islam ini Nabi Muhammad SAW. Yang paling baik dari semua dai seluruh dunia ini, yang paling baik Nabi Muhammad dalam berdakwah. Nggak ada yang lain. Tapi bagaimana Nabi mendakwakan pamannya Abu Talib? Luar biasa Nabi dakwakan dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling hikmah Nabi dakwakan. Masuk Islam atau tidak? Tidak. Karena hidayah di mana? Di tangan Allah. Itu artinya itu. Kadang-kadang kita merubah-rubah cara dakwah seolah-olah kita yang punya petunjuk. Kita nggak punya petunjuk. Yang punya petunjuk Allah SWT yang memberikan hidayah. Kita hanya menyampaikan kepada manusia. Dan sampaikan sesuai dengan sunnah. Sampaikan tauhid kepada mereka. Sampaikan tauhid. Ini asas. Jelaskan tentang bahaya kesyirikan. Ini di ayat 125 Allah menyebutkan setelah hidayah itu eh setelah kita mendakwakan dakwah tauhid Kemudian Allah sebutkan Allah tahu siapa yang sesat dan Allah tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Sama seperti di surah An-Nahl juga ayat 36. Yang sudah sering saya sampaikan ayatnya di surah An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul المكذبين dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya adalah akan beribadah kepada Allah dan jauhkan taubat. Di antara mereka dapat petunjuk, di antara mereka yang tetap dalam kesatan, maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan. Jadi sini Allah sebutkan tentang hidayah setelah dakwah. Allah sebutkan juga tentang kesesatan setelah dakwah. Jadi ada orang yang sesat, ada orang yang dapat petunjuk. Ini harus kita perhatikan. Jadi kalau kita kita dakwah sudah dengan jalan yang hak, ada orang yang sesat, bukan salah kita. Kita berdakwah. Jangan disalahkan. Tapi juga jangan pakai cara-cara yang lain yang menentang atau yang menyimpang. Saya akan sebutkan tentang penjelasan dari ayat ini. Ayat yang mulia ini adalah asas yang mengajarkan jalan menuju kepada Allah dan jalan berdakwah kepada para dai. jalan dalam berdakwah jadi dai ini harus tahu bagaimana berdakwah. Karena sungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada para hambanya melalui kitabnya yang Allah turunkan dan dengan penjelasan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam perkara-perkara yang dalamnya terdapat penerangan untuk akal mereka, kesucian jiwa dan kelurusan perbuatan mereka. Jadi dakwah yang kita dakwakan kepada umat ini mesti membawa kepada apa? Pencerahan kepada akal mereka membawa kepada kesucian jiwa mereka dan juga membawa kepada kelurusan perbuatan mereka dengan dakwah ini. Allah SWT telah menamakan syariat itu dengan sabil. Ud'u ila sabili rabbika. Perhatikan ayat ini. Ud'u ila sabili rabbika. Allah menyebutkan dengan kalimat syariat, dengan kata sabil jalan, supaya mereka tetap konsisten dalam seluruh fase perjalanan di kehidupan ini agar dapat mengantarkan mereka kepada puncak yang dituju yaitu kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Ingat dalam dakwah ini kita mengajak manusia agar manusia masuk ke dalam sorga. Maka ingat dakwah para nabi SAW, dakwahnya para ambiya rasul alaihi wasallam dan juga dakwahnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada mereka, mengingatkan mereka terus tentang sorga dan menjelaskan kepada mereka kalau mereka tidak taat neraka terus dalam dakwah. Dan Allah sebutkan dalam banyak ayat Al-Quran tentang itu. Jadi harus sering diingatkan tentang sorga. Dan diingatkan kepada mereka tentang neraka. Dan Allah merangkaikan kalimat sabil dengan dirinya. Kalimat sabil jalan dengan dirinya. Udu'u ila sabili rabbika. Sabili rabbika. Jadi Allah merangkaikan kalimat sabil dengan dirinya dengan dengan zat Allah Sabili rabbika supaya para hamba tahu bahwa Allah lah yang telah membuatnya, membuat jalan dakwah ini Allah yang buat dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat mengantarkan menuju keridhaan Allah selain dari jalan Allah. Gak ada jalan yang lain kecuali jalan yang Allah sudah buat jalan ini. Itu jalan dakwah yang telah Allah perintahkan kepada para nabinya dan para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Bahwa para nabi dan para rasul ketika mereka diutus, mereka pertama kali mendakwakan dakwah apa? tauhid. Perhatikan itu. Semua nabi dan rasul memulai dakwah dengan tauhid. Ayat di atas pada asalnya merupakan firman Allah Ta'ala yang ditujukan kepada Nabi pilihannya Muhammad SAW. Dalam ayat tersebut, Allah merintahkan nabinya untuk berdakwah menuju jalan Rabbnya. Dan beliau SAW adalah Al-Amin yang dapat dipercaya. Dan Al-Ma'sum yang terjaga dari dosa sehingga tidaklah beliau meninggalkan sesuatu di antara jalan Robnya kecuali beliau SAW telah mendakwakannya. Dengan demikian kita tahu bahwa apa saja yang tidak diserukan oleh Nabi Muhammad SAW maka hal itu bukanlah termasuk jalan Allah SWT. Sehingga dengan ini dan banyak lagi yang semisalnya kita mendapatkan petunjuk tentang perbedaan antara al-haq dengan al-batil. Petunjuk dengan kesesatan serta antara dai-dai Allah dan dai-dai syaitan. Perhatikan di sini. Ini saya nukil dari perkataan seorang syekh yang dia sudah berdakwah puluhan tahun. Beliau menjelaskan di sini, saya sebutkan dulu bahasa Arabnya baru saya bacakan lagi. Di sini dijelaskan kata beliau begini. Jadi kata Syekh Al-Allama Abdul Hamid bin Badis seorang ulama dari Aljazair. Kata beliau, "Wahadil ayatul karimatu hiyal asas fi ta'limi du'a tariqahu min Allah wa sabila min fi da'wah wa in fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qad syara'a li ibadihi bima anzala min kitabi wa ma kana min bayani rasulih ma fi istinaratu uqulihim wa zaqa'u nufusihim wa istiqamatu amalihim wa samma'u sabilan يلتزموا في جميع مراحل سيرهم في هذه الحياة ليفدي بهم إلى الغاية المقصودة وهي السعادة الأبدية في الحياة في الحياة الأخرى وأضافوا إلى نفسه ليعلموا أنه هو وضع أنه هو وضعه وأنه لا شيء يوصل إلى رضوانه سواه والآية في أصلها خطاب من الله تبارك وتعالى لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم وفيها أمر الله نبيه أن يدعو إلى سبيل ربه وهو الأمين المعصوم فما ترك شيئا من سبيل ربه إلا دعا إليه فعرفنا بهذا أن ما لم يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم فليس من سبيل ربي جل جلاله فاهتدينا بهذا وأمثال كثير إلى الفرق بين الحق والباطل والهدى والهدى والضلال ودعاة الله ودعاة الشيطان فمن دعا إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من دعاة الله يدعو إلى الحق والهدى ومن دعا إلى ما لم يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم فهو من دعاة الشيطان يدعو إلى الباطل والضلال فالمسلم المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يألو جهدا في الدعوة إلى كل ما عرف من سبيل ربه وبقيام كل واحد من المسلمين بهذه الدعوة بما استطاع تتضح السبيل للسالكين ويعم العلم بها عند المسلمين ويخلو سبل الباطل على دعاتها من الشياطين Ayat ini pada asalnya untuk lihat terjemahnya di halaman 621 620 621. Ayat ini pada asalnya merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada nabi pilihannya dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan nabinya untuk berdakwah menuju jalan Rabbnya dan beliau adalah al-amin yang dapat dipercaya dan al-ma'sum yang terjaga dari dosa sehingga tidaklah beliau meninggalkan sesuatu di antara jalan Rabbnya kecuali beliau telah mendakwakannya dengan demikian kita tahu bahwa apa saja yang tidak diserukan oleh Nabi Muhammad SAW maka itu bukanlah termasuk jalan Allah sehingga dengan ini dan banyak lagi yang semisalnya kita mendapatkan petunjuk tentang perbedaan antara kebenaran al-haq dengan yang batil petunjuk dengan kesesatan serta antara dai-dai Allah dan dai-dai syaitan. Jadi Syekh menamakan dengan Syekh Abdul Hamid bin Badis menamakan dengan dai-dai Allah dan dai-dai syaitan. Maka barang siapa yang menyeru kepada apa yang diserukan oleh Rasul Rasulullah SAW, berarti ia termasuk dai-dai Allah yang menyeru kepada al-haq dan hidayah. Dan barang siapa yang menyeru kepada apa yang tidak diserukan oleh Rasulullah SAW, maka ia tidak maka ia termasuk dai-dai syaitan yang menyeru kepada kebatilan dan kesesatan oleh karena itu, seorang muslim yang mengikuti Rasulullah SAW akan mengerahkan segenap kemampuannya untuk mendakwakan setiap yang dia ketahui dari jalan Rabbnya. Jika setiap individu dari kalangan kaum muslimin menjalankan dakwah ini sesuai dengan kemampuannya, maka akan teranglah jalan Allah bagi orang-orang yang menempuhnya. Ilmu akan tersebar di kalangan kaum muslimin dan jalan-jalan kebatilan akan sepi dari dai-dai syaitan. Untuk perhatikan di sini, Nabi SAW sudah menyebutkan memang tentang akan adanya dai-dai yang sesat. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga yang lainnya dari sahabat Tauban radhiyallahu radhiyallahu anhu Nabi bersabda inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala imatal mudilli sesungguhnya yang paling aku takutnya umatku yaitu imam-imam yang menyesatkan yaitu dai-dai yang menyesatkan. Artinya Nabi SAW sudah mengetahui bahwa kan nanti akan ada imam-imam yang menyesatkan. Dai-dai yang menyesatkan. Itu yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi juga pernah menyebutkan tentang dai-dai yang berada di tepi curang jahanam. Duat. Doa ala bawah jahanam. Dai-dai yang ada berada di tepi curang jahanam. Yaitu mereka yang mendakwakan dakwah syirik. Yang mengajak manusia kepada kesyirikan yang mengajak manusia kepada bid'ah, yang mengajak manusia kepada kesesatan. Ini dai-dai yang dikatakan dai-dai syaitan yang disebutkan oleh Syekh Al-Allama Abdul Hamid bin Badis rahimahullah. Jadi ingat, perkataan ini tegas karena apa? Karena merusak agama para dai ini. Sampai disebutkan dengan jalan-jalan syaitan, dai-dai syaitan. Karena apa? Karena mereka merusak. Merusak agama ini. Jadi kita harus punya kecemburuan kepada agama Islam, bukan dibiarkan. Dan kalimat ini kalimat yang ringan dengan mengatakan demikian. Karena betul mereka membawa manusia kepada kesesatan. Sesat. Membawa kepada kesyirikan, membawa kepada bid'ah, membawa kepada kebinasaan dan nggak menjelaskan tentang indah-indahnya agama Islam ini. Justru mereka mengajak kepada berkesatuan. Maka disebutkan dengan kalimat-kalimat seperti ini supaya orang tahu. Dan yang pertama kali menyebutkan yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah menyebutkan demikian. Yaitu Rasul menyebutkan tentang imam-imam yang menyesatkan. Nabi menyebutkan imam al mudillin. Dan Nabi paling takut kepada mereka ini, orang-orang yang menyesatkan manusia. Begitu juga tentang orang-orang yang mereka membaca Al-Qur'an, tapi mereka juga menyesatkan manusia. Sampai Nabi Muhammad bersabda Dan meriwayat Imam Ahmad yang hadisnya Hasan Nabi bersabda, aktaru munafiqi ummati kurauha kebanyakan munafiknya umatku para pembaca Al-Quran. Para penghafal Quran. Kenapa? Mereka baca, mereka tidak tadaburkan isinya. Mereka nggak gunakan, mereka nggak amalkan. Nggak mengajak manusia pada tauhid. Mereka gunakan buat dunia. Maka Nabi menyebutkan aktaru munafik ummati qurra'uha. Ya sampai di sini kajian kita sampai halaman 621. Adapun selanjutnya ini panjang pembahasan tentang kewajiban yang terbesar yang wajib ditempuh oleh para dai, ustadz dan ulama adalah meniti jalannya para nabi, jalannya para rasul alaihi wasallam dalam berdakwah menuju kepada Allah yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang wajib ditempuh oleh para dai, para ustadz, para kiai dan semuanya. Mereka wajib menempuh jalannya para menempuh wajib menempuh jalannya para jalannya para rasul dalam berdakwah. Wajib dia menempuh jalannya Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, yaitu mengajak umat ini kepada tauhid, mengajak mereka untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, mengajak mereka kepada taatan kepada Allah, mengajak mereka untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW dan menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan, menjauhkan segala macam bentuk bid'ah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Ya sampai di sini dulu, mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat. Wassalamu'alaikum Nabi Muhammadin sallallahu Baik, terima kasih kami ucapkan Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum untuk kalau Ustaz yang telah menyampaikan materi bahasan yang sangat bermanfaat dari kitab Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwatal Islam untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan materi bahasan yang Ustaz sampaikan. Silakan kami coba sapa dari penelpon yang pertama 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebelumnya Bapak dikecilkan volume radio atau televisinya. Silakan dengan siapa dari mana, Pak? Iya. Silakan dengan siapa dari mana? Dengan Abu Lukman di Jakarta. Silakan pertanyaannya Pak Abu Lukman. Uh, begini Ustaz, dalam rangka uh, menyampaikan atau menyebarkan ilmu itu Ustaz, Bolehkah Ustaz uh, apa? Sebagian dari isi Ustaz secara akidah Al-Sunnah Jamaah ini yang ditulis oleh Ustaz saya foto terus saya sebarkan di medsos seperti Facebook atau WA gitu. Atau mungkin apa? ke karya tulis dari buku-buku Ustaz yang lain Ustaz. Demikian saja Ustaz, terima kasih Ustaz. Iya. Pertanyaan bah tentang materi bahasan tidak ada ya Pak ya? Baik. Maksudnya boleh nggak saya disampaikan Ustaz? Oh gitu. Nah, Baik. Ya, terima kasih Pak Bulukman Lukman. Barakallahu nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sedikit tambah ya. eh, tanggapan Ustaz, silakan. Iya, tentang masalah eh, buku ini di fotokopi atau dibagikan. Boleh aja nggak ada masalah. Yang terbaik ya diberikan bukunya, diberikan hadiah kepada orang-orang umpamanya diberikan hadiah kepada kiai-kiai, ustadz-ustadz, ajengan, kemudian juga para ulama, diberikan baik buku ini, biar mereka baca. Karena juga kalau kita lihat banyak para dai juga yang tidak baca. Dia menganggap bahwa dulu pernah belajar di pondok merasa cukup. Padahal tetap seorang dai tetap harus baca, nuntut ilmu wajib. Paling tidak minimal dia empat jam. Nah diberikan buku ini syarah akidah, mereka akan baca, tahu tentang akidah sunnah wal jamaah. Karena rata-rata kaum muslimin yang ada di Indonesia juga para dai-nya mengaku sunnah wal jamaah. Berikan buku ini hadiah untuk mereka, manfaat. Tapi kalau kita nggak sanggup untuk membelikan buku-buku ini, ya antum bisa juga ambil sebagian jelaskan, tapi nggak boleh dikurangi, nggak boleh dirubah isinya, nggak boleh dirubah. Boleh diberikan nggak ada masalah. Diambil satu bab, kemudian disampaikan atau dibikin buletin, boleh aja. Tapi yang terbaik berikan bukunya kepada para ustadz, para dai. Karena yang paling pokok itu para dai dulu, para ulama dulu. Berikan, biar mereka baca buku ini agar bermanfaat buat Islam dan kaum muslimin. Nah. Zakallah heran, demikian Pak Abu Lukman di Jakarta, semoga bermanfaat. Silahkan berikutnya masih dari penelpon di 0218236543. Ya, silahkan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu dari mana? Dengan Ibu Nur di Arsiris. Silakan pertanyaannya Ibu Nur. Ya, terima kasih. Begini Ustaz, apakah seorang laki-laki mempunyai jambang yang dari telinganya Ustaz? Sampai ke jenggot apa itu boleh disusur Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Ini, Mak materinya apa pertanyaannya nggak kait nggak ada kaitan dengan materi. Kita pending materi terlebih dahulu, Ustaz. Pertanyaannya nggak ada kaitan dengan materi kajian. Cuma Baik. saya jawab juga berkaitan dengan masalah jenggot. Jenggot ini hukumnya wajib di dalam buku syarah akidah Ahlussunnah Jamaah itu saya sebutkan tentang tidak bolehnya kita menyerupai orang-orang kafir itu dilihat di halaman 504 di halaman 504 di buku Syarah Akidah al-sunnah wal Jamaah. Jadi seorang muslim tidak boleh menyerupai orang-orang kafir pada apa yang telah menjadi ciri khas mereka dalam permasalahan duniawi seperti makan, minum dan pakaian dan juga ciri khasnya yang berkaitan dengan agama. Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Khaliful musyrikin, wa liha, wa syawarib." Berbedalah dengan orang-orang musyrik. Hendaklah kalian pelihara jenggot dan tipiskan kumis kalian. Disuruh di sini menyalahi kaum musyrikin, disuruh untuk memelihara jenggot. Jadi laki-laki itu diperintahkan untuk melihara jenggot. Dan kalau dicukur hukumnya haram. Nah, pengertian tentang jenggot ini sebagian ulama menyebutkan yaitu di bagian bawah ini aja. Sebagian juga masuk itu cambang masuk juga bagian daripada jenggot. Definisi dari lihya itu sebagian ulama menyebutkan bahwa jenggot apa cambang itu masuk. Jadi cukur habis hukumnya haram nggak boleh. Jenggot dicukur nggak boleh hukumnya haram. Jadi disuruh oleh Nabi SAW memelihara jenggot dan tipiskan kumis kalian. Jadi, kumis itu tidak dicukur habis tidak, ditipiskan. Jadi bukan dicukur habis, tipiskan. Dan riwayat-riwayat tentang masalah memelihara jenggot ada berapa riwayat? Ini yang riwayat <clears throat> diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Ada juga riwayat yang lain yang Nabi menyebutkan tentang u'fu. Kemudian juga di sini disebutkan wafiru. Ada juga u'fu disuruh panjangkan jenggot, biarkan jenggot. Ini juga ciri khas dari laki-laki dan sebagai seorang muslim harus berbeda dengan kaum musyrikin. Cukur jenggot hukumnya haram menurut seluruh imam madhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri yang lainnya. mencukur jenggot hukumnya haram. Nah, yang lain. Kelahiran jawaban dan nasihatnya. Kami berikan kesempatan kembali untuk penelpon yang ketiga dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan Ustadz tadi. Silakan di 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa dari mana Bapak? Dari hamba Allah di Sumatera Barat, Ustaz. Silakan, Bapak. Dari hamba Allah dari Sumatera Barat, Ustaz. Ya. Silakan Bapak ke pertanyaannya. Saya mau Ustaz. Ya. Apakah pelaku-pelaku bid'ah itu juga merusak akidah, Ustaz? Ya. Apakah pelaku-pelaku bid'ah misalnya dalam hal menjelang Ramadan seperti ini Ustaz, banyak kesyirikan-kesyirikan terjadi seperti mereka mempercayai bahwasanya menjelang Ramadan inilah di waktu, waktu itu untuk mengunjungi atau mendatangi kuburan-kuburan tertentu untuk melakukan hal ritual-ritual tertentu kan? Iya. Dan nah itu Baik. yang itu yang pertama Ustaz. Itu dua kan? Mohon maaf satu saja Bapak ya karena waktu yang terbatas. Nah, oke, Terima kasih. Terima kasih Bapak di Sumatera Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan. Iya, tentang masalah uh, ahlul bidah apakah mereka itu merusak akidah juga, ia merusak. Yang pertama kali yang dirusak oleh ahlul bid'ah tentang akidah. Tentang tauhid. Yang pertama kali dirusak oleh oleh pelaku bid'ah adalah tentang tauhid. Makanya kita harus perhatikan bahwa yang namanya ahlul bid'ah mesti dia di samping <clears throat> merusak ibadah-ibadah kaum muslimin juga merusak akidah yang paling pokok merusak akidah mengajak orang kepada kesyirikan <clears throat> mengajak orang kepada perbuatan bid'ah. Makanya Nabi SAW mengingatkan kaum muslimin dalam beberapa hadisnya Nabi bersabda SAW wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang baru dalam agama karena setiap yang perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Nabi sudah ingatkan bahwa setiap bid'ah itu sesat. Saya jelaskan di sini bahwa agama Islam sudah sempurna. Dalam bukunya sudah saya jelaskan Nggak boleh orang menambah-nambah lagi satu acara atau ibadah karena Nabi sudah lengkap, lengkap menjelaskan. Kalau dia masih menambah-nambah sesuatu acara-acara atau keyakinan-keyakinan atau yang lainnya, berarti dia mempunyai anggapan agama Islam belum sempurna. Sedangkan Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama kamu tentang masalah kesyirikan banyak sekali di Indonesia orang melakukan kesyirikan. Tentang bid'ah banyak, gak perlu disebutkan satu persatunya. Ribuan bid'ah. Cuma sekarang bagaimana kita mulai dakwah ini mengajak umat kepada tauhid itu dulu awal. Jangan kita sibukkan dengan perkara-perkara yang mereka lakukan dalam perbuatan bid'ah. Capek kita tegur satu persatu. Dan orang nggak bisa terima dakwah kita. Kita mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Orang nggak bisa terima. Betul memang itu bid'ah, tapi dari mana kita harus mulai dulu? Mulainya dari tauhid. Jelaskan berikan pengertian mereka tentang agama Islam ini, tentang indahnya agama Islam ini, tentang sempurnanya agama Islam jelaskan dari asas dulu. Bagaimana tentang makna la ilaha illallah dan juga makna Muhammad Rasulullah jelaskan kepada umat. Itu dulu awal. Setelah kita jelaskan semuanya baru kita bahas satu persatu. Kalau seandainya pun mereka tanya, kalau enggak jelaskan dulu yang benarnya. Artinya bagaimana mereka beribadah kepada Allah dengan benar. Adapun kesalahan-kesalahan akan mereka tinggalkan setelah kita jelaskan kepada mereka yang benarnya. Gitu. Tapi kalau kita disibukkan menjelaskan kepada umat ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, nggak akan ada habisnya. Tapi jelaskan dulu bagaimana yang sunnah itu yang mereka harus kerjakan. Yang asas yang belum dikerjakan dan belum diketahui oleh sebagian kaum muslimin, sebagian kaum muslimin tentang mana syahadat. La Allah Muhammad Rasulullah, belum tahu mereka. Jelaskan dulu tentang tauhid. Jelaskan juga tentang bagaimana cara wudhu yang benar. Jelaskan kepada mereka tentang cara sholat yang benar. Kau muslimin, sholatnya belum benar. Kalau sholatnya sudah nggak benar, yang lain ikut nggak nggak benar. Yang lain ikut nggak benar. Karena yang pertama dihisab pertama kali masalah apa? Sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Nah ini belum dijelaskan. Banyak juga para da'i nggak menjelaskan bagaimana sholat yang benar. Sholat dulu jelaskan yang benar. Nanti di samping menjelaskan sholat, jelaskan juga ini nggak ada contohnya yang seperti ini, ada Tapi jelaskan dulu yang benar kepada mereka. Jadi jangan kita sebentar-bentar mengatakan eh, ini perbuatan ini bid'ah, ini bid'ah. Orang nggak bisa terima seperti itu. Jelaskan dulu yang benarnya kepada umat dalam dakwah ini, yang hak itu. Jelaskan. Yang penyimpangnya juga dijelaskan nanti, tapi setelah jelaskan kepada mereka. Agama Islam yang benar itu yang bagaimana tentang mana tauhid yang benar bagaimana, sholat yang benar bagaimana, jelaskan. Nah, ketika mereka tahu ini yang benar begini. Timbul pertanyaan, yang selama ini saya tahu begini, yang saya ajarkan begini yang benar. Selalu kamarat musun. Berarti itu nggak benar, nggak ada contoh dari Nabi. Jadi mereka nanti akan paham. Tapi kalau sudah awal kita sudah menghujat tentang bid'ah, mereka nggak bisa terima karena mereka belum paham. Jelaskan kepada mereka tentang ilmu dulu. Ajarkan mereka untuk menuntut ilmu syar'i atau jelaskan tentang ilmu syar'i yang sebenarnya. 6. Baik, terima kasih Ustaz Zakallah Heran atas jawaban dan nasihatnya. Berikutnya kami angkat pertanyaan dari beberapa penanya. Ada dua penanya Bapak uh, Heru di Bekasi, kemudian uh, hamba Allah di Jambi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, saya belum mampu untuk berdakwah secara langsung kepada keluarga ataupun uh, masyarakat di kampung kami. Akan tetapi kami hanya bisa menunjukkan media dakwah semisal eh, roja ini yang berisi dakwah tauhid kepada kerabat dan tokoh agama di kampung kami. Akan tetapi sebagian dari tokoh agama melarang untuk mendengarkan dakwah tauhid dan akidah eh, yang kami eh, yang kami tunjukkan tersebut dengan alasan bahwasannya adanya perbedaan di dalam memahami eh, di mana Allah berada. Mereka beranggapan bahwa Allah berada di atas arsh adalah merupakan kesesatan. Mohon penjelasan dan nasihat dari Ustaz, bagaimana kiat untuk bisa memahamkan kepada mereka? Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi tentang masalah dakwah kepada kaum muslimin, tadi sudah saya jelaskan tentang dakwah tauhid dulu, dijelaskan kepada umat ini bahwa tauhid merupakan asas yang harus kita dakwakan kepada semua umat. Tauhid ini merupakan asas yang harus kita dakwakan kepada umat. Kemudian antum sudah berusaha untuk mengajak masyarakat untuk membeli buku-buku sunnah, mendengarkan radio roja dan yang lainnya. Ini manfaat. Gitu. Antum nggak mampu untuk berdakwah, tapi antum bisa mengajak orang untuk mendengarkan eh, radio roja, TV roja. Itu bagus. Bab ini sarana dakwah. Artinya orang bisa mendengarkan tentang tauhid, mendengarkan tentang sunnah, mendengarkan kepada mereka tentang bahaya syirik, bahaya, ini manfaat. Antum dapat ganjaran, dapat pahala. Nah, ketika ada dai-dai yang menentang atau ustadz yang menentang, nggak ada masalah. Dalam dakwah masih ada tantangan, nggak mungkin enggak. Jangankan kita para ambia wa rasul alaihi wasallam wassalam berdakwah jelas dimusuhi oleh siapa? Oleh umatnya. Dan pasti ada mesti Allah memberikan setiap dai, setiap nabi itu mesti ada musuhnya, pasti. Pasti. Pasti. Sekarang saya sebutkan dulu ayatnya ya, bahwa setiap nabi dan setiap dai itu itu mesti ada musuhnya. Bahkan Allah menyebutkan dengan kalimat setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Allah sebutkan dengan kalimat setan. Antum lihat di dalam surah Al-An'am. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم zukhruf بعض زخرف القول walau ولو شاء ربك ما, fa'alu fadharhum wa ma يفترون dalam surah Al-An'am ayat 112 antum lihat demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh setiap nabi itu mesti ada musuhnya musuhnya dari mana dari setan jenis manusia dan setan dari jenis jin yang mereka membisikkan sebagian mereka kepada yang lain dengan perkataan yang indah untuk menipu manusia. Di antara mereka ini, di antara setan jenis jin, setan jenis manusia ini, yang menolak dakwah yang hak ini, saling membisik, saling bersatu mereka, saling membantu dengan kalimat-kalimat yang indah yang menipu manusia. Kalau seandainya Allah kehendaki, mereka nggak akan kerjakan itu. Tapi biarkanlah mereka kata Allah dengan apa yang mereka mengada-ada. Kalau biarkan mereka. Jadi tetap ada kan ada musuh, tetap ada. Nggak mungkin nggak ada dalam dakwah. Jadi antum ketika antum berdakwah ada orang-orang atau kiai-kiai atau ustadz atau dai yang memusuhi wajar. Itulah dakwah. Tapi bukan berarti kita diam terus kita berdakwah. Nggak boleh kita berhenti dalam dakwah. Harus terus dakwah. Yang mereka kendaki matinya dakwain dakwah tauhid. Nggak akan mati. Tetap Allah akan sempurnakan dakwah ini. Mungkin tempatnya dihancurkan. Apakah pondoknya atau masjidnya tapi dakwah nggak bisa dianjurkan. Dakwah ini tetap berjalan selama di langit dan bumi. Makanya tetap berdakwah. Dan tentang masalah disebutkan bahwa di antara mereka tidak setuju bahwa Allah di atas langit. Antum lihat di poin ke-12. Poin ke-12 dari buku ini. Al-Sunnah wa Jamaah menetapkan sifat ulu ketinggian dari Allah. Kalau mereka dai-dai dan usat-usat kiai mengaku al-sunnah, bahwa al-sunnah menetapkan sifat ulu bagi Allah. Yang pertama kali menetapkan demikian Nabi Muhammad SAW. Dengan dasar ayat Al-Quran Allah berfirman Amin tu manfis sama ayaksiba bikumul arda faidah hiya tamur sudah merasa amankan kalian bahwa Allah yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba berguncang. Allah berfirman, "Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun." Mereka takut kepada Allah yang berkuasa di atas mereka dalam masa apa yang perintahkan kepada mereka. Allah berfirman, "Sabbih isma rabbikal a'la." Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Ketika kita sujud, subhan rabbiyal a'la. Dan Nabi SAW menanyakan kepada seorang budak, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama. Allah di atas langit. Qala man ana? Siapa aku? Qalat anta Rasulullah. Engkau Rasulullah. Qala atiqha fa innaha mu'mina. Merdekakan dia karena dia seorang mukmin. Seorang mukmina. Kita melihat di halaman 198 di buku ini, buku Syarah Akidah Sunnah wal Jamaah. Jadi kita jelaskan bahwa Allah berada di atas langit, yang mengatakan demikian siapa? Allah dalam Al-Quran. Yang mengatakan Allah di selangit Nabi Muhammad SAW. Gak boleh kita ingkari firman Allah. Dan ratusan ayat menyebutkan Allah di selangit. Ratusan ayat. Dan apa beratnya mereka untuk menerima ini? Kewajiban seorang muslim taslim. Sami'na wa ta'na. Kenapa? Apa beratnya mereka? Sampai di antara mereka mengingkari tentang Allah di atas langit. Apa beratnya mereka untuk menerima bahwa Allah di atas langit? Kalau mereka mengatakan Allah di mana-mana, Allah di hati, mereka mengingkari Quran, mengingkari sunnah, dan juga dengan ada di mana-mana menunjukkan bahwa Allah ada di tempat yang bersih, tempat yang kotor. Nggak boleh. Allah Maha Suci. Dan ini mengingkaran seperti ini termasuk kekufuran. Makanya kita yang penting bagi kita mendakwahkan, kalau mereka mau terima, alhamdulillah nggak terima nggak ada masalah dalam dakwah. Tapi kita usahakan dengan cara yang baik mendakwakan mereka. Nah. Terima kasih Ustaz Jazakallah Heran atas jawaban dan nasihatnya. Demikian dua penanya yang terkait dari pesan singkat yang kami bacakan. Silakan untuk kesempatan uh, yang berikutnya kami coba sapa kembali dari penelpon di 0218236543. Silakan. Silakan untuk Anda yang bertanya di 0218236543 dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang sudah sampaikan. Ya, silakan. Naam. Baik, masih terputus. Kami angkat Ustaz pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami sebagai awam ingin mengetahui bagaimanakah ciri-ciri untuk uh, mengetahui dan mengenal mana dai yang di atas sunnah dan mana dai yang tidak di atas sunnah. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan. Ya. Tentang uh, dai yang berjalan di atas sunnah dan dai yang tidak berjalan di sunnah. Itu bisa dilihat dari yang pertama tentang akidahnya. Yang paling pokok tentang akidahnya, tentang i'tiqad, tentang keyakinan dia. Seperti tadi keyakinan uh, Allah berada di atas langit, keyakinan tentang akidah. yang itu harus yang pokok tentang tauhid al-uluhiyah, tentang tauhid ar-rububiyah, tentang tauhid asma wa sifat. Itu yang paling pokok dulu. Itu keyakinan dia bagaimana. Kemudian yang kedua bagaimana dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Dia berpegang tidak kepada sunnah Nabi SAW. Ala fahmi salaf. Jadi Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu dulu. Kita harus lihat. Kemudian yang ketiga, bagaimana dia menyampaikan dakwahnya. Kita lihat dalam menyampaikan dakwahnya kan kelihatan Kan orang itu kita bisa tahu dari penyampaian dakwah dia. Dari apa yang diomongkan, yang didakwakan dan juga diperbuat oleh dia kelihatan bahwa orang ini di atas sunnah dengan tidak kelihatan dari apa yang disampaikan. Kalau dia menyampaikannya mengajak orang kepada syirik, mengingkari sifat-sifat Allah, jelas ya bukan dai sunnah, dai bid'ah. Atau dia mengajak kepada perbuatan dosa dan maksiat, jelas ya bukan dai dai sunnah. Jadi kelihatan ciri-cirinya. Dan saya sebutkan juga di dalam buku mulia dengan masalah itu ada ciri-ciri dai yang betul-betul di atas sunnah dan dai-dai hizbi itu ada poinnya ada berapa poin yang saya jelaskan itu di antara pokoknya tadi itu. Yang pokok dia berpegang teguh pada Quran Sunnah Fahmi Salaf dan juga nanti akan ada di akhir buku ini ini ada penjelasan di akhir buku ini saya jelaskan untuk mengetahui orang itu di atas sunnah dan tidak di akhir di poin terakhir dari syara akidah Ahlussunnah wal Jamaah saya sebutkan di sini yaitu dia harus betul-betul akidahnya selamat. Di sini salamatul mu'taqad. Syarat dan kaidah dalam berdakwah di poin terakhir di poin ke-84 itu dai itu harus punya tiga syarat dalam berdakwah. Yang pertama salamatul mu'taqad. Selamat tentang i'tiqadnya dia, keyakinannya yaitu tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifat, dan semua yang berkaitan dengan masalah akidah dan iman. Ini selamat dia. Berarti dia betul-betul uh, harus belajar ini tentang akidah yang benar dan dia menyampaikan juga dengan benar. Yang kedua, salamatul manhaj. Yaitu memahami Quran Sunnah sesuai dengan masalah salaf soleh mengikuti prinsip dan kaedah yang ditetapkan oleh ulama salaf. Jadi manhaj ini benar. Jadi ada orang yang akidahnya benar tapi manhajnya nggak benar menganjurkan orang untuk ikut dalam politik, ikut ini, ikut ini. Ini berarti manhajnya nggak benar ini orang ini. Akidahnya salah, tapi manhajnya nggak benar. Yang ketiga, salamatul amal. Beramal dengan benar. Ya, seorang yang berdakwah mengajak umat kepada Islam yang benar, maka ia harus beramal dengan benar. Yaitu beramal semata-mata ikhlas karena Allah dan itiba mengikuti contoh Rasulullah SAW tidak mengadakan bid'ah baik i'tiqad perbuatan ataupun perkataan ini tentang E, syarat seorang menjadi dai, dai sunnah atau dai halus sunnah dan dai salaf. Adapun yang selain itu yang pertentangan, ya bukan dai salaf. Enam yang lainnya. Baik, terima kasih Ustaz Zakulah Heran atas jawaban dan nasihatnya. Silakan kami berikan kesempatan dan uh, untuk penelpon kembali di 0218236543 bagi Anda yang akan bertanya di e, beberapa menit ke depan untuk pertemuan kita silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, pertanyaannya disampaikan. Dari Firliana di situ Bondo. Silakan. Uh, ini Ustadz, ada seorang kiai sebelum meninggal itu berwasiat seperti ini. Aku dikuburkanlah aku di ini di tempat uh, uh, di tempat pondok pesantren. Biar aku nanti bisa melihatnya kalau ada santri-santriku mengaji gitu katanya Ustadz Ah, apakah uh, seorang kiai yang seperti ini apa dinamakan syirik atau bid'ah Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Syukur. Ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan. Eh, tentang masalah wasiat, itu dilihat wasiatnya sesuai dengan sunnah atau tidak. Ada wasiat yang benar, ada wasiat yang tidak benar. Ketika wasiatnya tidak benar, isinya nggak boleh dilaksanakan. Ada seorang berwasiat kalau saya meninggal kuburkan di dalam masjid. Ini wasiat nggak benar. Nggak boleh dikuburkan dalam masjid. Nggak boleh. Kalau mengatakan kan Nabi SAW dikuburkan dalam masjid tidak dalam masjid. Nabi dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha dan dulu belum masuk dalam masjid. Kemudian perluasan-perluasan masuk dalam masjid. Jadi ya, kalau dia wasiat demikian nggak boleh. Kemudian yang kedua, ketika dia wasiat bahwa dikuburkan di pondok. Pondok itu bukan kuburan. Pondok lembaga pendidikan. Kalau kuburan dia kuburkan di pemakaman kaum muslimin. Orang dikuburkan di rumah aja wasiat nggak boleh. Khusus untuk Nabi aja sesama Abu Bakar dan Umar. Yang lain nggak boleh, nggak boleh orang dikuburkan di rumah. Sebab Nabi bersabda SAW, "La taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfir minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Dan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi nggak boleh menjadikan rumah seperti kuburan. Pemakaman nggak boleh. Yang ketiga tadi disebutkan tentang masalah dia dikuburkan di pondok. Ini juga nggak boleh. Dikuburkan tetap pemakaman kaum muslimin. Maka dalam Islam itu ada pemakaman kaum muslimin, ada pemakaman kafirin dalam Islam. Seperti di Madinah yang ada baki. Orang muslimin semua dikuburkan di baki. Karena orang kafir nggak boleh masuk Madinah. Ke Mekah pun nggak boleh. Nggak ada kuburan untuk mereka nggak ada. Jadi kalau oh, tentang masalah dimakamkan di pondok, ini lembaga pendidikan. Kalau dia mengatakan bahwa dengan dimakamkan di situ dia akan dengar orang, dia akan lihat murid-muridnya, ini nggak benar. Karena orang yang sudah meninggal nggak tahu apa-apa. Karena dia berada di alam barzakh, nggak tahu dia orang yang hidup. Jangankan kiai itu. Hatta Imam Syafi'i. Hatta Nabi Muhammad SAW tidak tahu. Tentang apa yang terjadi dari umat ini. Dia yang tahu. Jadi kalau orang mempunyai i'tiqad, keyakinan yang demikian, ini keyakinan yang batil. Keyakinan yang sesat. Siapa aja yang punya keyakinan. Apakah dia seorang ustaz, seorang dai, seorang kiai. Kalau punya keyakinan enggak, enggak benar. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat. Karena orang yang sudah meninggal itu berada di alam berzah, dia nggak tahu tentang apa yang terjadi di muka bumi ini nggak ada. Nggak tahu tentang keluarganya, nggak tahu tentang anaknya, nggak tahu tentang orang tuanya kalau dia meninggal, nggak tahu sama sekali. Sama sekali nggak tahu. Bahkan kita juga mendengarkan sesuatu dia nggak dengar. Sampai Nabi, sampai Allah berfirman, "Wa ma anta bimusmi'in man fil Engkau nggak bisa memperdengarkan orang yang ada di kubur. Nggak bisa. Kalau kita disuruh mengucapkan salam, dia mengucapkan salam, tapi dia nggak tahu tentang siapa yang datang, siapa yang mendoakan, gak ada yang tahu. Jadi keyakinan yang batil. Kalau dia mengatakan bahwa ada orang mati, dia mengetahui tentang orang yang hidup ini batil, nggak ada yang tahu. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dari apa yang kita kaji ini kita bertambah ilmu kita, bertambah juga ketaatan kita kepada Allah, bertambah rasa takut kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita sebagai talibul ilm yang bisa mengamalkan ilmu ini dengan ikhlas dan itiba dan juga bisa mendakwakan kepada keluarga kita karena pokok dalam dakwah itu kita harus jaga keluarga kita lebih dahulu sebelum kita dakwakan umat sebab Allah berfirman ya iwaladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka Itu saja kurang lebihnya saya mohon